السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين والحمد لله رب العالمين جعلنا الله وإياكم من المقبولين والحمد لله رب العالمين جعلنا الله وإياكم من المتقين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين Rabbi srali sadri wa yasirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pengurus PCINU di jajaran Tanfet dan Suriah yang saya tak dingin, saudara tukang son yang berbahagia hari kenapa kok sonnya nganggung-nganggung apa dibalik saya ngeson kamu ngaji di sini coba diperbaiki anu ya, ini kita murahan serta saudara-saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air yang saya cintai. Insya Allah turunnya hujan hari ini merupakan tanda cinta dari Allah untuk kita semuanya. Sama halnya saya bisa hadir pada pagi siang hari ini insya Allah karena cintaku sama kalian semuanya. Saya bersyukur berangkat tanggal 22 karena sejak tanggal 19 sampai hari ini masih dikejar-kejar sama wartawan saya jadi tersangka tertuduh kenapa mengislamkan Deddy Corbuzier Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas dan saudara semua yang saya hormati tidak ada satupun kejadian kecuali atas izin Allah tidak ada satu keadaan kecuali Allah mengizinkannya sekuat apapun manusia ikhtiar ketika Allah tidak berkehendak maka tidak akan pernah terjadi tapi sebaliknya ketika Allah berkehendak seberat apapun sebuah persoalan pasti akan terjadi saya kasih contoh kemarin saya berangkat dengan asisten sampai Jakarta ternyata visanya bermasalah akhirnya diputuskan sama pihak imigrasi tidak boleh berangkat manusia boleh berencana tapi isi ATM yang menentukan maka saya meyakini apapun itu termasuk kejadian siang hari ini kita mencatat tulisan di dalam lembaran kehidupan kita berkumpul bersama-sama bermuajahah bermajelis taklim dengan degan di depannya Dewane kencur apa sangen penawar. Eh, tukang sound kok ya? Coba semua mic selain mic saya dimatikan. Termasuk bila perlu tukang soundnya dimatikan. Tidak ada satu kejadian pun kecuali atas izin Allah. Baik itu nikmat, baik itu musibah. Tidak akan pernah lepas tangan dari campur tangannya Allah. Manusia itu tidak mampu. Allah itu maha mampu. Manusia mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Apa yang bisa saya lakukan kalau memang Allah tidak membuka jalan hidayah bagi saudara saya? Sebesar apapun ikhtiar yang saya lakukan, kalau memang Allah tidak berganda maka tidak mungkin seseorang mendapatkan hidayah. Betul? Kita kasih contoh pamannya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian banyak Rasulullah minta, ya Allah kasih hidayah ke pamanku sampai akhirnya pamannya meninggal. Nabi Muhammad menangis. Apa kata Allah kepada Muhammad? ya Muhammad innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wahai Muhammad sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai kenapa karena hidayah itu hak prerogatifnya Allah maka lucu hari ini ketika saya berusuhan ke tempat-tempat yang menyenangkan di lokalisasi di karaoke di kafe kalau di Jogja namanya puskesmas pusat kesenangan mas-mas karena mbak-mbak di dalamnya apa pekerjaannya pekerjaannya adalah mewarnai mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain orang hari ini bilang apakah Gus Miftah mampu menjadikan mereka bertobat saya bilang kewajiban saya menyeru kewajiban saya menyampaikan karena Al-Quran mengatakan udu'u ila sabili saya mengajak mereka soal hasil akhir itu urusan Allah. Manusia itu fokus kepada ikhtiar. Manusia itu fokus kepada proses. Soal finishingnya, soal endingnya itu urusan Allah. Kalian boleh memilih orang yang mau dinikahi, tapi kalian tidak bisa memilih orang yang dicintai. Karena cinta itu rasa yang diberikan oleh Allah maka sekuat apapun kita mencintai pasangan kita kalau Allah tidak mengendaki tidak akan pernah terjadi maka banyak orang pacaran dari SD sampai kuliah bahkan sampai jadi BMI merencanakan pernikahan setelah pulang dari Taiwan ternyata putus malah pada akhirnya penggo ngepek berencana berangkat dari Indonesia kerja sama bareng-bareng di Taiwan nanti pulang kita menikah begitu sampai Taiwan ternyata peco, ngepe, oncok Yang ya teroi ya guyu biasanya jilbabnya apa nih si bapak ya. itu insya Allah manusia itu mampu karena dimampukan oleh Allah maka sampai hari ini saya masih dikejar-kejar sama wartawan sekian TV minta supaya saya segera pulang ke Indonesia ayo jelaskan kepada kami apa rahasianya kok mampu manusia salah kita itu seharusnya fokus dengan proses bukan fokus dengan hasil maka ketika saya ditanya ketika saya dihujat tapi habisan oleh orang-orang yang luar biasa sucinya yang mengatakan apa dakwanya Gus Miftah di dunia malam itu memalukan saya jawab dengan simpel mohon maaf ya lebih memalukan mana ketika anda melihat maksiat cuman diam tidak memberikan solusi anda kan zina mata saya bilang kalau zina mata itu tidak harus langsung melihat teman-teman tuh di kamar bayangkan Nikita Mirzani ngaceng lah proses soal besok mereka taubat atau tidak itu urusan Allah toh saya mohon maaf meyakini para PSK yang bekerja di lokalisasi kalau di Jawa Timur namanya begengge, membacanya pakai ifa kalau di Jogja namanya lonte kenapa disebut lonte kelonte tele di Taiwan namanya cige-cige. Saya meyakini mereka tidak akan pernah bekerja di tempat itu selama-lamanya. Kalau tahu mereka mau, pasti tamunya tidak mau mereka jadi PSK umurnya 50 tahun. Kalau sampai 60-70 tahun mereka masih bekerja di situ, siapa tamunya yang mau? Kalau kemudian tamunya mau, mohon maaf, pasti bisa mati duluan. Karena bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. kewajiban saya apa? Fokus kepada proses. Termasuk selama 8 bulan saya bareng-bareng Dedi Cahyadi. Nama asli dari Dedi Corbuzier. Geodatus Dedi Cahyadi Sundoyo. Kemarin alhamdulillah Sowan Kiai Ma'ruf Amin nama beliau ditambahin Ahmad Dedi Cahyadi sebesar apapun ikhtiar yang saya lakukan kalau kemudian Allah tidak berpihak kepada hidayah ini maka tidak akan mungkin pernah terjadi maka ingat pelajaran pertama kamu mampu bukan karena kamu mampu tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu kamu bisa bukan karena kamu bisa tapi karena dibisakan oleh Allah yang maha bisa kamu hamil bukan karena kamu pintar kelon enggak tapi karena Allah menghendaki kamu hamil Wong ini katanya banyak orang menikah puluhan tahun tidak hamil-hamil. Tapi lucunya anak SMA di pinggir lapangan malah ngetek. Coba soalnya di tadi sebelah sana gak dengar ini. Ke Duh, malah bengong. Kata itu kayak soalnya mau mangkat ngaji yuk aja mau. Siapa namanya? Adi. Eh? Harry baru kamu masaknya kayak pakai infak, manusia tidak mampu Allah mampu saya kasih contoh kencing itu persoalan sepele tapi ribuan orang di luar sana tidak bisa kencing kenapa karena Allah tidak memampukan dia kencing saya ngajak jamaah mau umroh suntik meningitis cari kartu kuning caranya perempuan harus tes urin begitu disuruh kencing sama dokter 30 menit di kamar mandi tidak bisa mengeluarkan air kencing akhirnya saya bilang goblok uyuwe raiso saya gantian ke bulan saya masuk kamar mandi gantian saya hampir 30 menit saya di toilet tetap tidak bisa keluar akhirnya saya jengkel tak obat abid yuran saya mikir kenapa sih kencing itu tidak bisa kan persoalan sepele tak obat abid kiramat akhirnya aku jengkel tak selentik indah sih Kenapa? Allah tidak memampukan. Makanya kenapa kemudian dalam ajaran Islam bersyukurlah kamu ketika kamu kencing. Caranya bagaimana dengan cara bersuci? Jangan ngawur. Jangan kayak sekarang di mana-mana teriak takbir Allahu Akbar tapi kencing di pinggir jalan. Di mana-mana mengibarkan benda katanya bendera tauhid tapi kencing tidak dicopot kaosnya, topinya tidak dicopot. Bahkan gak cewek, malah sanggulnya ilmu tutul. Tutul-tutul gitu yang listrik pengalaman matamu jangan-jangan anak buah Gus Nur ini karena bersuci itu merupakan tanda syukur kita dengan Allah maka saya ingat betul saya sowan ke Abah saya di Sumatera karena seperti yang kalian tahu saya puja ke Suma. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau asisten saya yang tidak jadi berangkat itu Indo Pakistan. Bapak itu ke ketan. Begitu saya pulang naik kapal feri, saya kencing di kamar mandi ternyata nggak ada air. Waktu itu saya andilau antara dilema dan galau. Tak tutup tutup tengok Harry tahu batang pikir sudah pantas akhirnya saya ingat saya sprint apa yang terjadi subhanallah saya cebok pakai sprint rasanya tengkrangas untung adu hukum semut ketemu bujuku takon kira-kira buatan bahasa ngomong maka disinilah kemudian kita dituntut untuk pasrah sama Allah di dalam kitab hikam itu disebutkan mata wakofa matlabun anta talibu birobika wala tayasara matlabun anta talibu binapsika Apa kata Ibnu atau asakan dari di dalam kitabnya? Ini pula yang satu ketika saya diskusi dengan dari Corbuzier. Bagaimana kemudian konteks keimanan menurut orang Islam? Kebetulan dia tanya sama orang NU yang bisa ngaji kitab kuning kalau kemudian tanyanya kepada orang non NO, barangkali langsung buka Sahibul Fadilah wal Karomah Mbak Google saya sampaikan kepada dia tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhanmu seberat apapun sebuah permintaan ketika kamu pasrah sama Tuhanmu maka akan menjadi mudah adanya tapi ingat wala tayasara matrabun dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah persoalan anta talibu bilarsika ketika kamu percaya dengan kemampuanmu kita bisa ambil contoh bagaimana kemudian Nabi Musa alaihissalam terdesak ketika berperang dengan Fir'aun pilihannya cuma dua 14 masuk lautan kembali dihajar sama Fir'aun begitu mereka berdua berhadapan hadapan apa beda antara Fir'aun dengan Musa Kawan-kawan saya yakin sering kepepet, sering terdesak dengan semua persoalan. Belajarlah dari kisahnya Musa dan Fir'aun. Begitu mereka ketemu, Musa ketemu Fir'aun. Secara logika, mohon maaf, Musa itu menang apa kalah? Kalah. Tetapi yang perlu kalian ingat, semua lemahnya Musa, mohon maaf, sekuat-kuatnya Fir'aun, dia merasa dirinya Tuhan. Sementara selemah lemahnya Musa, di dalam hatinya ada Tuhan. Sekuat kuatnya Musa, sekuat kuatnya Fir'aun, dia mengatakan, ini Rabbukumul Allah. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Karena Fir'aun itu memang luar biasa. Fir'aun itu kalau kehujanan, mohon maaf, yang pilek bukan hidungnya, tapi air hujannya. Kalau dia makan sambel, yang mulus bukan perutnya, tapi sambelnya. Sama dengan Firaunnya Indonesia, nabrak tiang listrik yang sakit tiang listriknya. Firaun model baru. Kepalanya menbau yang salah bakonya. Begitu berhadapan-hadapan Musa mengatakan, Tuhan, saya melawan Fir'aun atas perintahmu. Saya perang melawan Fir'aun atas perintahmu. Saya kalah segala-galanya dari Fir'aun tetapi di dalam hatiku ada Allah akhirnya apa? Allah memberikan solusi di last minute di detik-detik terakhir maka saya bilang sama mbak-mbak PSK mbak saya dulu pernah lihat pameran akeh di Taman Mini Indonesia Indah ada satu batu akeh di dalamnya ada tulisan Allah harganya berapa? 3 miliar maka yang perlu kalian tahu batu akeh yang benda mati di dalamnya ada kalimat Allah harganya 3 miliar bagaimana hati manusia ketika di dalam hatinya ada Allah berapa nilainya tak terhingga kenapa? karena Allah dijadikan tujuannya Allah mampu menjadikan orang miskin langsung kaya contohnya siapa? Salaba Allah mampu menjadikan orang kaya jadi jatuh miskin Korun Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja Daud Allah mampu menghinakan raja di raja Fir'aun Allah bahkan mampu menjadikan seorang perawan tidak pernah pacaran tidak pernah kumpul tidak pernah cike-cike bisa hamil siapa? Maria. tapi saya pesen sama mbak-mbak di sini jangan ikut-ikutan Maryam Ayah ayah aku kayak Maryam lama orang di bujumat. kalau itu tidak kaya Marian tapi dunal codot codotnya sama Harry tidak akan mungkin kemudian manusia itu mampu kecuali atas takdir Allah maka saya sering bilang kalau memang manusia itu mampu seharusnya apa seharusnya polisi itu rumahnya yang paling aman Kenapa? Karena polisi itu pekerjaan yang mengamankan rumah orang lain. Tapi kenyataannya banyak polisi yang kemalingan. Berarti apa? Dia tidak mampu mengamankan rumahnya sendiri. Kenapa? Karena Allah tidak memampukan. Kalau memang manusia itu mampu seharusnya, guru itu anaknya paling pintar. Kenapa? Karena guru pekerjaannya memintarkan anak orang lain. Tapi kenyataannya banyak anaknya guru yang pekok alias idiot. Berarti dia tidak bisa apa-apa kecuali Allah membuat dia bisa kalau memang manusia itu bisa seharusnya dokter itu paling sehat tapi kenyataannya dokter juga banyak yang stroke maka saya bilang dokter itu goblok buktinya apa setiap orang datang pasti ditanya kalau memang pintar ngapain harus tanya kalian datang mbak lorone opo lah pintar mau jajak takon sing pintar ki siji dokter hewan orang tau ditakoni langsung disuntik orang ada sapi teko takoni sapi kue lara apa teko makanya santri saya itu tulisannya jelek banget saya tanya eh kenapa tulisan kamu jelek karena saya pengen jadi dokter bah Nah, kenapa dokter tulisannya jelek? Iya, Pak. Karena saya pengen jadi dokter hewan. Kan gak bisa membaca cangkemmu. Dokternya marah sama saya. Sing goblok wong Islam, Kenapa dokter? Wong Islam ki goblok ngopo sing ngene bongkonge wudu sing diraupi lainnya. Kan goblok. Apa jawabannya? Luwih goblok jenengan dok. Lah kenapa terus? Ngopo sing lara matane sing disuntik bokongnya? Engko matane kuwi disuntik. Itu mampu, mohon maaf. Harusnya kuli bangunan itu rumahnya yang paling bagus. Kenapa? Karena kuli bangunan pekerjaannya membaguskan rumah orang lain tapi kenyataannya banyak kulit bangunan yang tidak punya rumah wong iya, ya, ini betul gak rumah-rumah ini sayang banget orang sekian banyak soalnya jelek banget tuh murang sih. ini tersangkanya Harry ini pakai boleh gratisan ini nggak maksimal suaranya maka pertemuan siang hari ini kita syukuri alhamdulillahirabbil alamin. Kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bermuajah di sini. Kalian mau memiliki banyak hal. Pahala kalian berlipat-lipat bahkan disampaikan anak ila wajil alim wa ibadah memandang wajahnya kiai itu bernilai ibadah. Amin. Maka kalau saya ngaji dengan Bapak PSK, saya bilang, Bapak PSK, memandang wajahnya dia itu ibadah. Apa jawaban mereka? Beruntunglah kami, ya Allah. Memandang saja ibadah. Tidak apa iso ngeloni. Saya kemarin di Belanda ditanya sama wartawan, mumpung di Eropa Gus harus jujur. Apa, Mas wartawan? Anda 15 tahun ngaji di dunia malam ketemu anak-anak kafir di lokalisasi yang dilihat cantik-cantik seksi-seksi SDSB senang semok depan semok belakang isusu panter jadi sungguh suku oh. pantainya bikin gemeter kalau yang cinta merah ini SDM eh, apa ini SDMM saya nggak keluar yang bocah Ayo ngono, itu wajib cik wape wong tuwek, tuwek mletek-mletek. Cibape ping. Ngono mulai ning Indonesia panggilannya mama. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka hari ini saya akan memotivasi kawan-kawanku semuanya Walaupun banyak yang di MP Instagram, tolong sampaikan ceritakan proses keislamannya Deddy Corbuzier. Ada lagi cangkem ini disebutkan bosok-bosok. Saya mau jawab satu persatu. Jawaban ini sendiri sendiri. Yang pertama, saya ditanya, Bos, berencana nanti Deddy Corbuzier apa Kebayang gak sih orang segede itu saya itu cuma sepundaknya buat alat mata alat yang empat orang segede itu tingginya hampir 2 meter badannya begitu keker wartawan tanya Mas Yadi dan Gus Minta kapan rencana sunat dan yang tanya itu cowok kan saya jadi mikir ini cowok normal anu kalau yang nanya cewek itu kan rumah sing penasaran kok malah lanang insya Allah sepengetahuan saya Mas Gedi Corbuzier sudah sunat saya besok Jumat mau Jumat mau ke rumahnya dia mau saya ajak Jumatan perdana karena dia bilang bro aku diajak Jumatan ya besok aku ke sana saya dari Blitar saya terbang ke Jakarta pulang Surabaya saya ke sana mau saya ajak Jumatan langsung pengen saya buktikan saya buka celananya iya. saya khawatir begitu saya buka tunggu jadi kadang-kadang begini ya saya yakin kok teman-teman BMI itu orang yang paling aktif bermedsos betul gitu. saya pengen medsos ini jadi amar pahala bagi kita kemudian kita harus repost, repostlah yang bagus-bagus. Kalau kemudian harus posting, postinglah yang bernilai ibadah. Kalau harus komentar, tolong dijaga jempolnya. Maka saya jadi ingat kata Allah di dalam Al-Quran, al yaumanaktimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim. Satu masa ketika mulut dikunci, tangan berkata. Ternyata ini jawabannya. Ayo, Ternyata ini jawabannya. Kenapa mulut yang dikunci, tangan yang berbicara? Karena hari ini jempolmu lebih banyak mempengaruhi dunia daripada mulutmu. Ini toh. Masih lama beda. Ini Ternyata itu jawabannya. Al-Quran mengatakan demikian terjawab sudah hari ini. Begitu banyak kemudian orang berurusan dengan polisi gara-gara jempolnya. Gara-gara ini posting posting yang bagus jangan lebay bulan puasa siang-siang tabung gas 3 kg di foto posting di Facebook apa captionnya siang-siang begini lihat tabung gas 3 kg serasa lihat kelapa muda apa matamu di atas? sembunyi tabung gas karo tiga sing bakal mana ya nak coro difoto nih dhuwur nih. apa captionnya wow kurma matane eh. matane ibu-ibu juga gitu malam-malam jam 10 bikin status di Facebook aku kedinginan nih iya yeah. dari komentar tangan sani kok ketua tampilnya melu komentar WK WK WK WK kita harus cerdas saya contoh begini go bingung jadi Corbuzier sholatnya tangannya salah kenapa seperti itu saya berangkat dari Jogja jam 3 landing setengah 5 atas izin Allah ketemu dengan Profesor Dr. Said Agil Sirot beliau mau terbang dari ke Semarang saya turun dari Jogja beliau seharusnya sudah naik pesawat dikasih tahu sama asistennya Pak Yai Gus sama Deddy mau landing oke saya tunggu begitu perjalanan ke rumahnya Kiai Ma'ruf Amin di depan rumah ajudannya Pak Ma'ruf telepon Terus berkenan nggak Master Dedi Corbuzier diajak sholat diimami sama Kiai Ma'ruf pertemuan dengan Kiai Ma'ruf kurang dua menit tau menjelang adzan maghrib saya bilang sama Dedi bro mau nggak sholat sekarang Nah, saya belum tahu caranya Gus sudah saya praktek di depan dia cukup dua menit tok gerakan gerakan inti Pokoknya kamu mengikuti imam. Imamnya berdiri, kamu berdiri. Imamnya ruko, kamu ruko. Imamnya sujud, kamu sujud. Saya jadi ingat ceritanya Gus Dur. Ada orang Cina masuk Islam. Akhirnya sama seperti yang saya sampaikan. Sholat. Apapun yang diikuti, yang dilakukan imam, kamu ikuti. Imamnya berdiri, Cinanya berdiri. Imamnya ruko, Cinanya ruko, Sujud, sujud. Eh kebetulan. Pas sujud itu kakinya imam nggak bisa ditekuk. Akhirnya mancal ke belakang kena mamu Cina ini mikir oh alah wong sholat ini pancal pancal, pancal burine dia. yang dipancal misuh jancuk dia mikir oh kurang ajar ini begitu rakaat kedua yang dipandang sama Cina ini mikir ini wong sing orang sunat sunat dirogo sarungnya akhirnya Cina ini mikir oh wong sholat ki rogo-rogoan pengen merokok sarungnya imam ini untung kemarin Dedi gak merokok sarungnya Pak Kiai Maruf di depan puluhan wartawan kayak begitu itu praktek sholat ya Kiai cuma dua menit Pak saya ajari di dalam mobil bro takbir begini orang sedekah begini hukumnya sunnah namanya sunnah kan gak boleh dilakukan boleh tidak maka ketika Dedi begini dikritik kan goblok iki yo saya suka dengan jamaah tapi saya tidak suka dengan tukang soneng lanang kok orang sedekap di dalam sholat itu hukumnya apa? sunnah, bukan wajib sunnah seperti disampaikan oleh Rasulullah tangan kanan memegang tangan kiri di bawah dada di atas pusat karena sunnah bentuknya macam-macam bulan puasa mbak-mbak puasa perutnya sakit Allahu Akbar ada yang seperti ini ada nggak musim dingin di Taiwan sholat subuh Allahu Akbar bisa makanya jalo bayar SPP Allahu Akbar Allahu Akbar flu burung lah dari Corbuzier kemarin begini dikritik sama orang-orang itu itu tangannya salah kenapa begini sunnah Wong oh, anda imamnya membaca bacaan panjang, anda bawa Quran boleh. Iya, Nyemak bacaan Quran imam boleh pegang Quran, boleh. Asalkan tidak tanya sama sampingnya jus berapa bro. Ini macam-macam. Dia telepon saya. Kok oh, iya, contohnya iya. orang Islam gitu-gitu banget ya Maka saya bilang sama dia, aku pernah ngomong sama ente, masih ingat gak? Kamu besok menjadi orang Islam seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islammu keras. Kalau pintu masukmu lebay, Islammu lebay. Tapi kalau pintu masukmu ramah, Islammu ramah. Maka saya bilang sama dia, kamu harus mengikuti orang-orang yang Islamnya ramah, bukan Islam yang marah-marah. Hari ini kan lucu, katanya ulama, katanya ustaz. Tapi setiap hari memprovokasi jamaah dan umat. Kita membaca Al-Quran di atas kuburan katanya bid'ah gak ada dasarnya. Pertanyaan saya sekarang, kamu membaca Quran di depan MK dari opo? Itu bid'ah dolalah membaca Quran di depan MK gak ada dasarnya. Kalau kita kemudian membaca Al-Quran di depan di atas kuburan katanya bid'ah. Kan hari ini aneh. Ulama-ulama justru tidak menenangkan tapi menakutkan. Inilah alasan kenapa Deddy Corbuzier yakin dengan saya. Saya harus masuk Islam dengan Gus Miftah. Seminggu sebelum dia sadar saya kasih tahu. Bro, kamu silakan cari kiai yang lain. Yang lebih mumpuni. Begitu dia bilang sama saya malam-malam jam 12. Dia telepon saya. Gus, apa bro? Saya mantap untuk menjadi seorang mu'alaf. Saya bilang, kenapa? kenapa kamu harus masuk Islam? Awalnya saya tolak, tidak saya iakan. Karena saya tidak mau orang masuk Islam main-main. Saya bilang, udah, jadi orang Islam itu berat, kayak gusuh, berat. Cukup aku saja. Selama Pak Kiai, ngaji di lokalisasi itu berat, ya cukup aku saja. Kamu gak kuat Pak Kiai. Pasti kamu lain. Dia bilang, saya mantap masuk Islam. Tapi kalau saya harus masuk Islam, pintu saya adalah Gus Miftah. Kenapa? Karena Islam yang diajarkan Gus Miftah itu menyenangkan, tidak menakutkan. Meneduhkan, tidak membuat gaduh. Hari ini mana tetangga saya di Jogja berangkat ke Jakarta kemarin sedang MK. Saya tanya, kenapa kamu berangkat ke Jakarta? Diperintah sama ustaz saya. Untuk apa? Untuk jihad. Siapa membela apa? Prabowo. Nah. <laughs> Saya bilang, jihad membela Allah kamu mati masuk surga tapi kalau kamu jihad membela Prabowo mati masuk gerindra jihad itu di jalan Allah bukan di jalan Imam Tamrin maka hari ini mohon maaf salah satu kekeliruan terbesar jamaah hari ini adalah sah, sering salah milih guru maka saya sering mengatakan al ilmu bila sayhin fasayhu seton ilmu tanpa guru gurunya setan tapi ingat salah milih guru guru mbahne setan berhati-hati kerusakan terbesar bangsa ini apa dari orang-orang yang tidak punya ilmu tetapi berani berfatwa tidak mumpuni tetapi berani untuk menceramahi langsungnya besar tenaganya tidak ada Semangat Islamnya tinggi, tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Istilah kerennya apa? NKTA. Nafsunya kuda, tenaganya ayam. Makanya kalau menghujat pemerintah luar biasa, katamu Jokowi saya bunuh, begitu tangkap sama polisi. Eh. Kalau kemudian kita harus berdebat basul masail ayo basul masail berdebat secara ilmiah maka kalau Anda lihat di YouTube semua YouTube, saya tidak pernah menyerang personal orang, tapi yang saya serang adalah keilmuannya. Ketika berbicara tentang Zulkarnain, saya tidak pernah berbicara personalnya, tetapi saya bahas adalah keilmuannya ketika dia mengkritik pasal masalah NU yang memutuskan kafir di kalimat muslim dia mengatakan orang NU terlalu berani karena merubah bahasa Al-Quran padahal kafir itu dari kalimat kafar oleh kafir kufran kan goblok iya, yang saya kritik ilmuannya saya berbicara dengan Arisman iya, yang saya kritik keilmuannya. kurung bodoh kau wis takbiran kan kok saya durung kok takbiran maka di sinilah kemudian yang dilihat sama dari Corbuzier. Terus, menyenangkan ya Islam. Di kafe diterima, di lokalisasi diterima, di mana-mana diterima. Sementara dia ketakutan. Ketika bulan puasa kemarin ada orang teriak-teriak Allah, Akbar, tutup rumah makan. Dia bilang sama saya, Gus, apa benar? Apa bro? Apa benar fungsi takbir itu untuk menutup rumah makan? Ini pertanyaan dari Corbuzier. Apa benar Takbir itu kalimat yang mulia, kalimat yang suci mengabarkan Allah. Kelasnya hanya untuk menutup rumah makan. Maka saya bilang, bro, orang puasa itu hikmahnya supaya mengetahui laparnya orang miskin. Kalau kita hari ini berpuasa, minta supaya warung makan itu ditutup, seharusnya malu dengan orang miskin. Kenapa? Karena mereka setiap hari lewat depan rumah makan dan tidak pernah minta tutup rumah makan itu. Maka saya bilang, bulan puasa ini kudu sing kudu ditutup, opo cangkeming. cangkeme. Ngono waktu yang ngerti, tenang pikirmu. MC ngatur kiai. Aku nanti rumahmu kayak pakain pak. Jalan kayak wedus. Sabar bro. Lu baru kebukaan kok cewek lah. Kowe jangan lu tak umbul sama aku. sampai Ya ada rasanya tapi tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Cie. Ngeri sekali. Seberapa hebat kamu? Oh, aku saya pasaran, kau saya ngatain. Cangkem, cangkem teori dilihat sama dia maka satu saat dia bertanya sama saya ini ucapan terakhir <clears throat> sebelum dia memutuskan masuk Islam bro saya mau tanya serius sama lu yang kan sering guyon dia youtuber sama lu cinta luna malam-malam saya WA gua mau tanya sama lu serius apa Gus? Allah paling guyon enggak aku mau serius Allah paling rasa enggak aku mau tanya serius ya udah saya jawab tapi tolong jangan bilang yang lain kamu tanya apa sih Rasul Sama? Iya, saya mau tanya. Lu cinta Luna, ini apa enggak? Mesum. Asu. saya bilang begini. Dia tanya, tolong dijawab serius. Apa makna iman menurut pemahaman Gus Miftah? Sehingga saya harus iman sama seperti Anda. Saya buka kiai kitab Jawa Hirul Kalamiah. Mahwal iman ijmalan. Iman secara global itu apa? Anak tak kita Allah subhanahu mausufun bijami sifatil kamali wa munazzal bijami sifatil nuksani iman secara global itu apa? meyakini Allah itu maha sempurna Allah tidak punya kekurangan Allah disifati dengan segala kesempurnaan dan dibersihkan dari segala sifat kekurangan pertanyaan dia apa? itu kalau orang itu cerdas kalau memang Allah itu sempurna kalau memang Islam itu sempurna kenapa ada ormas yang mengatakan membela Islam maka saya jawab, saya tidak setuju dengan ormas-ormas yang mengatakan membela Allah dan membela Islam. Kenapa? Karena Islam sempurna sudah tidak perlu dibela. Makanya orang-orang yang jadi polisi Islam itu lucu. Allah wabar, tutup rumah makan. seliwat di Semarang. Allah wabar, untuk rumah makan langsung saya buka jendela mobil saya jawab sami Allahu liman hamidah sopirku malah jawab Rabbana warakal ini loh maka kemudian apa hal-hal kecil saya dilihat hal-hal sepele saya diperhatikan sama dia sehingga kemudian dia mengatakan ini very very amazing menurut dia kenapa mister saya ngaji di Kalimantan pedalaman Kalimantan dari bandara hampir 8 jam jalannya sampai begini beletong-beletong mobil harus double jam kalian tahu jadi kalau bisa tanya sama saya Terus kalau Gus Miftah pengajian di tempat sampai sejauh itu Anda dikasih berapa sih kok dibela-belain saya bilang dakwah itu bukan profesi dakwah itu profesional tapi bukan profesi asal saya ditanya eh kemarin itu dibayar berapa pengajian di Kalimantan ini masih bahasa dia kemarin apa jawaban masukan saya abah kemarin belanja ke Kalimantan beli tiket sendiri kata panitianya mau diganti cari hotel sendiri katanya mau diganti begitu kita mau pulang panitianya bilang dia pergi apa? nanti kita transfer begitu sampai Jogja subhanallah nomor WA as dan saya diblokir <laughs> apa kamu ini dengan nafas susu yang saya dapatkan ini ini tabungan saya di akhirat maka kemudian jadi korbusan mikir apa kok ada orang kaya lo katanya ada dia datang ke tempat saya pengajian ribuan orang tidak ada kota infak semuanya dikasih makan dia bilang ini dapat duit dari mana inilah keakbaran Allah yang sekecil ini pak itu dia makanya kalau kalian pengen memberikan pengaruh kepada orang Taiwan untuk masuk ke dalam agama Islam jaga akhlakmu jaga perilakumu kamu dakwah dengan menggunakan akhlakmu dengan menggunakan perilakumu ini ini malah neko-neko mangkat tukang desa yang Oh iya, mas jane sepatunya ATT awet akan tua begitu masuk ke Taiwan di kota di Taipei di Sanghua sini malah ikut-ikutan orang asli sini yang dari rumah berjilbab di sini akhirnya pakai you can see ya Allah wong ireng rambutnya dicet ya Allah please deh. kalau orang Taiwan pakai rok segini kan lumayan meliding lalu tulung aku wong ireng konyol-konyolan sing delok. Oleh iki kolu. Mereka pakai pakaian yang SMS, yang memang budaya mereka apa SMS ini metu setitik. Lah orang Indonesia mau mengiringi melu-melu. Orang yang tidak pernah bisa ngaca diri. Maka kalau kita pengen siar kepada orang beragama lain, nggak usah diajak, cukup lihat perilakumu. Saya besok tanggal 20 Juli ada tamu dari Jerman. Satu keluarga. Saya di DM. Saya itu mau balas di DM cuma satu orang minta doa orang sakit, dua orang yang mau mondok, tiga orang yang mau masuk Islam. Karena apa yang DM itu ribuan. Makanya lebih-lebih banyak. Gus, jadikan aku istri keduamu. Hmm. Ini cuma apaan? Insya Allah istri saya tetap satu. Satu di Indonesia, satu di Hongkong, satu di Taiwan. Ayo matamu. Terus minta nambah istri apa enggak? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, saya menikah lagi. Tapi kalau memang tidak ada takdirnya, saya menciptakan takdir saya sendiri. Saya enggak saya mau. Antri bro. I'm not always